سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت apabila matahari digulung وإذا النجوم انكدرت dan apabila bintang-bintang berjatuhan وإذا الجبال سيرت dan apabila gunung-gunung dihancurkan وإذا العشار عطلت dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh? Dan apabila lembaran-lembaran catatan telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan. Maka setiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakan. Maka aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam. demi malam apabila telah larut. dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Jibril utusan yang mulia ذي قوة عند ذي العرش مكين yang memiliki kekuatan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik arash مطاع ثم أمين yang di sana di alam malaikat dia ditaati dan dipercaya وما صاحبكم بمجنون dan Muhammad temanmu itu bukanlah orang gila ولقد رآه بالأفق المبين dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang وما هو على الغيب بضنين dan Muhammad bukanlah seorang yang kikir untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Liman syaa minkum an yastaqim. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul alamin dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan yang lurus, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.